lewat di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah iman pada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala beriman tentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah makhluk yang paling mulia demikian juga sebagai nabi yang paling akhir demikian juga permasalahan tentang al-qadar wal qadar tentang takdir demikian juga tentang Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian juga syafaat yang memberikan syafaat. Demikian juga permasalahan Al-Quran adalah kalamullah. Demikian juga yang lainnya sampai kemudian disebutkan bahwa semua kaum muslimin itu adalah kekasih kasih Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bertingkat-tingkat. Di antara mereka ada yang melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan adzalimu li nafsi. kemudian di atas mereka lebih mulia adalah orang-orang ashabul yamin kemudian ada <clears throat> ashabikun al-muqarrabun orang yang berlomba-lomba dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian beliau menyebutkan berikutnya qauluhu dan ucapan al-imam at-tahawi rahimahullahu taala wa nu'minu bil malaikati wa nabiyyin Dan kita beriman kepada para malaikat Ya, ini permasalahan yang berbeda yang pernah kita sebutkan. Beriman kepada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para nabi. Di sini beliau mengulang lagi pembahasan yang yang pernah lewat ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan para malaikat. Demikian juga kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hari kebangkitan, demikian juga hari akhir. Demikian juga takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya beliau di sini ini qauluhu teman beliau ini mengulang apa yang pernah lewat di halaman 436. Wal imanu wal iman billah dan iman itu adalah beriman pada Allah wa malaikatihi beriman pada para malaikat Allah Subhanahu wa taala wa kutubihi dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala wa rusulih dan rasul-rasulnya wal yaumil akhir dan beriman kepada hari akhir wal qadari khairihi wa syarihi dan takdir bagusnya ataupun jeleknya wa hulumihi wa baik yang dia itu manis ataupun dia itu pahit manisnya ataupun pahitnya minallahi taala dari Allah Subhanahu wa taala maka di sini beliau mengulangi apa yang, yang pernah lewat yang pernah kita bahas sebelumnya. Ini beriman di antara agenda harus dan Jamaah yang beriman kepada Allah. Demikian juga malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir demikian juga takdir. Dan banyak lebar telah lima pembahasan tentang takdir. Khairihi wa syarihi yang baik dari takdir. Ini berupa kenikmatan, demikian juga kebahagiaan, kesenangan ketika di dunia, dari kabar gembira yang oleh seorang wasyari dari jeleknya maksudnya adalah makdinya yakni bentuk takdirnya berupa musibah, kematian, kerugian, kesedihan wahuluhi baik yang dihitung manis, wamuri ataupun yang pahit itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau mengulang sehingga Al Imam Ibnu Abi Is beliau menyebutkan laqad ma'ana hadhil khisal iya Usuludin. Telah lewat pembahasan sungguhnya hal-hal ini atau poin-poin ini beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir. Demikian juga takdir itu termasuk dari usuludin. Pokok-pokok agama. Ya, ini sudah lewat di sini boleh mengulang lagi tentang pembahasan ini untuk mengingatkan apa yang telah lewat. Dan disebutkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala apa itu makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan di akidah Wasidiyah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa al-iman billah dan di antara bentuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala beriman kepada Allah. Apa itu beriman kepada Allah? Yaitu aliman bima wasafa bihi nafsuhu bi kitabih. Ini bisa ditulis makna beriman kepada Allah. Kalau bisa dikatakan ya iman kepada Allah apa itu maksud iman kepada Allah? Dan ini termasuk dari rukun iman. Sebagaimana Nabi jelaskan di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu Ya, Nabi jelaskan ketika waktu itu malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, alaihi wasallam, nih 'anil iman, kabarkan padaku tentang iman." Qala imanu yang ada antara iman adalah iman billah, malaikati wa kutubi wa rusuli ila Lalu apa iman pada Allah maksudnya? Bukan oleh Ibnu ya? Di antara ya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wa minal imani billah min di sini tab'id di antara. Di antara bentuk iman kepada Allah yaitu beriman kepada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dirinya di dalam Al-Qur'an. Ini makna beriman kepada Allah itu berarti apa? Beriman dengan apa-apa yang Allah sifatkan dirinya itu ya di dalam Al-Qur'an. <clears throat> Demikian juga wabima wasofahu bihi rasuluh dengan apa-apa yang Rasulullah mensifatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu beriman terhadap sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya di dalam Al-Qur'an. Dan Rasulullah sifatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis-hadis. Tidak boleh kita lepas dalam masalah nama dan sifat itu dari apa yang Allah sebutkan dan Rasul sebutkan. Tidak bisa di situ masuk permasalahan akal beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya. Seorang menetapkan Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Ghafar, Ar-Razzaq dan sebagainya, Ar-Razik, Al-Qawi. Tidak bisa dia menetapkan kecuali apa yang memang Allah sebutkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Tapi suasana. Dan beriman terhadap ini semua ini ya dengan nama Allah dan sifatnya yang Allah SWT dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis itu tidak boleh untuk kemudian kita melakukan disebutkan di sini min ghairi tahrif wala ta'til wa min ghairi taqif wala tamtsil tanpa kita merubah makna dari makna yang sebenarnya tahrif ini merubah makna kepada makna yang bukan sebenarnya kita bahas sedikit saja ini permasalahan ini karena sudah lewat ya tanpa merubah dari makna yang sebenarnya seperti umpamanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan semastawa al ars kemudian istiwa di ars. Istiwa ini bersemayam secara bahasa. Tidak boleh kita merubah kepada mana istaula menguasai. Karena mereka orang-orang Asy'ariyah atau bahkan kebanyakan yang ada di Indonesia ya memaknakan istawa sebagian mereka dengan istaula menguasai. Tidak mau kemudian menetapkan kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa bersemayam di arsy. Bersemayam maknanya sudah kita pahami. Ya, istaqara wa ulu tetap dan tinggi. Ya, secara makna demikian. Tanpa kita membagaimanakan kan demikian. Tapi mereka dengan alasan tidak ingin menyerupakan Allah dengan makhluk mengartikan istawa itu dengan istaula, menguasai. Jadi kemudian Allah menguasai arsh diartikan seperti itu. Ya. Dan ini tidak ada dalam bahasa diartikan menguasai. Kalaulah seperti itu, maka apa kelebihan arsh ini dengan makhluk-makhluk Allah yang lain? Ya kalau diartikan istawa dengan menguasai, yani Allah kemudian menguasai arsh. Lalu apa kelebihannya? Allah menguasai bumi juga, menguasai langit, menguasai makhluk-makhluknya, menguasai para malaikat dan sebagainya. Nah, lalu apa kelebihannya? harus ini kalau kemudian diartikan istawa dengan menguasai. Ya demikian. Jadi tanpa melakukan tahrif. Tahrif sudah kita sebutkan itu memaknakan dengan selain mana yang sebenarnya. Demikian juga wala ta'til, tidak menolak. Dengan alasan tadi, tidaklah orang menolak nama dari sifat Allah, mendengar ataupun melihat, itu setelah dia terjatuh kepada tasbih, menyerupakan. Ya, karena mereka takut dengan alasan takut ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala untuk menyerupakan dengan makhluknya. Akhirnya apa? Allah tidak punya menurut mereka Allah tidak punya mata, tidak punya telinga. Inilah taktil namanya. Menolak. Dan tidaklah mereka itu menolak kecuali dahulu dengan apa? Menyerupakan dulu. Mereka beranggapan kalau kemudian menetapkan berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kemudian ditolak. Adapun ahlu sunnah tidak mengatakan dengan taktil ini. Wamin garitas tapi ini tanpa juga untuk membagaimanakan. Tidak boleh kita membagaimanakan. Sampai kemudian seorang di antara mereka menolak apa yang Nabi sebutkan bahwa Allah SWT turun di sepertiga malam terakhir. Yang di seluruh dunia di seluruh Allah turun di sepertiga malam terakhir. Diartikan dengan turunnya batu rahmatnya. Ya. ya. Dengan apa? Dengan dengan merubah makna dari turun Allah Subhanahu wa taala turun rahmatnya. Kenapa gitu? Karena mereka takut dari jadi seakan-akan tuh kemudian kan Allah Subhanahu wa taala berarti turunnya itu bagaimana? Akhirnya mereka apa? Menolak atau maknakan turun itu ya turun rahmatnya. Adapun kita tidak bagaimana kan Allah turun Subhanahu wa taala. Ya turunnya bagaimana? Kita tidak bagaimana kan? tapi kita yakin sebagaimana hadis tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala turun. Wala tamsil dan tidak memisalkan. Tidak misalkan Allah dengan dengan makhluknya. Ini <clears throat> diantara permasalahan beriman pada Allah. Itulah nih, Pak. Kemudian juga wa malaikatu. Ya wa malaikati. Al imanu billahi wa malaikati beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita singgung sedikit permasalahan ini. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan malaikat itu adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan oleh Allah SWT dari apa? Dari cahaya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiallahu anha yang sebenarnya Imam Muslim. yang bisa ditulis bahwa Nabi SAW Boleh mengatakan Kulikatil malaikatu min nurin <clears throat> ya, ini malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya Ya Wa kalau jan Imarijin minnar dari api yang yang menyala-nyala. Jin diciptakan dari api. Wa khuliqa Adam dan Allah menciptakan Adam ya dan ciptakan Adam mimma usifa lakum dari apa yang Allah telah sifatkan kepada kalian. Apa itu Allah sifatkan penciptaan Nabi Adam dari tin ya dari tanah maka hadis menunjukkan bahwa malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya. Dan jin diciptakan dari api. Ya, yang melahap-lahap. Mimma jin minar. Dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. <clears throat> Kemudian juga disebutkan pemimpin-pemimpin malaikat itu, ya malaikat yang jumlahnya banyak, bahkan mungkin lebih banyak dari manusia. <clears throat> Karena bagaimana Nabi menyebutkan setiap hari Malaikat itu naik ke Sidratul Muntaha di Baitul Ma'mur di atas langit 70 ribu setiap hari 70 ribu dan tidak pernah kembali lagi. Kemudian setiap kita saja di situ ada apa? Ada malaikat rokib dan atid. Mayal fitu mingkolin ilaladi rokibun atid. Setiap kita ya tidaklah di situ kecuali ada dua malaikat. Berarti menunjukkan malaikat lebih banyak dari manusia. Ya demi dan pemimpin para malaikat itu tiga. Ibrah, lewat pembahasannya. Kita ulangi sebutkan di halaman 436. Sebutkan oleh Alimah bin Abil Is, Taala bisa ditulis waru'asa, uhum al-amlak asalasa. Pemimpin-pemimpin para malaikat itu tiga. Dan sering kita sebutkan para malaikat itu asal kata malaikat ya pernah kita sebutkan masalah ini itu dari al-ulukah atau yakni arisalah pengutusan <clears throat> Subhanahu oleh Muhammadul Haros Allah Ta'ala Malaikat itu jam jam malak, jamak dari malak Asalnya dari maklakun Ya malaikat Itu adalah Malaikat yang banyak kalau satunya itu malak. Asalnya dari maklakun minal ulukah wahya arisalah yaitu utusan. Maklakun ini pengutusan. Itu asal kata malaikat. Dan pemimpin-pemimpin malaikat ini ada tiga. Pemimpin mereka ada tiga. Yang bisa ditulis yaitu Jibril, wa Mikail dan Israfil. Kenapa tiga ini pemimpinnya? Jibril, Mikail dan Israfil. Karena malaikat Jibril alaihissalam ya. Dan tiga ini semuanya itu wakalun bil hayah. Ketiga malaikat ini semua jumlah malaikatnya demikian banyak. Ada yang di langit, yang di itu ber, bertasbih, ya sujud di langit. Yang penuh langit itu dengan apa? Dengan malaikat itu. Dan yang lainnya pemimpinnya itu ada tiga yaitu Jibril, Mikail dan Israfil. Kenapa tiga ini? Karena semuanya ini al-wakalun yang diutus untuk apa? Bil untuk memberikan kehidupan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jibril Wakalun bil wahyi alladhi huwa hayatul qulub. Malaikat Jibril itu diberikan perintah memberikan wahyu. Dan wahyu itu apa? Itu adalah sumber kehidupan hati. Orang badannya kuat, ya. Demikian juga kekar, besar, tapi hatinya tidak hidup ya bermaksiat. Hidup hati itu dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Ya, dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an itu adalah dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam beliau sebagai apa? Sebagai malaikat yang diperintah oleh Allah untuk memberikan wahyu. Dan wahyu itu adalah yang menghidupkan hati. Wal arwah demikian juga ruh. Kemudian yang kedua Mikail. Muwakalun bil qadar yang diperintah oleh Allah SWT untuk, untuk apa? Untuk memberikan hujan, menurunkan air hujan. Dan hujan itu apa? Aladhi bihi hayatul ard wa nabat wal hayawan. Dengan air itu, air hujan, hiduplah bumi, tanaman-tanaman, hewan-hewan. Itu. Jadi hidupnya permukaan bumi ini dengan apa? Dengan sebab air hujan yang diturunkan oleh malaikat Mikail. Dan dua nama ini itu datang dalam Al-Qur'an. Paham? Dua nama ini ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Taala Al-Quran eh, menyebutkan dalam Al-Quran, ya, maka Nabi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail. dan demikian. Dua nama ini disebutkan, Jibril dan Mikail. Ini dua ini. Kemudian yang ketiga adalah Israfil. Israfil ini alaihissalam adalah Maukah bin nafhi fi yang diperintah oleh Allah untuk meniupkan apa? Meniup meniup sangkakala. Meniup sangkakala. Tahu sangkakala itu kapan ditiup? Perhatikan nanti tegaknya hari kiamat. Semuanya mati. Wa nufiqa fi sur fa sa'iqa man fis samawati man fil ardi ila ma Allah. Ditiuplah sangkakala itu, sur ini tanduk itu, sangkakala itu, trompet yang dari tanduk itu ya maka semuanya pingsan semuanya mati Kemudian ditiup yang kedua, maka tiba-tiba mereka berdiri dan melihat. Ya, ini dibangkitkan. Dan malaikat yang meniup ini adalah nama Israfil. Yang ditugaskan untuk meniup sangkakala atau trompet. Di tiupan yang kedua semuanya bangun. Maka dialah alladzi hayatul khalq ba'da mamatihim. Yang menghidupkan makhluk setelah mereka mati. Inilah tiga tiga malaikat ini. Yang besar dari malaikat itu tiga ini. Israfil yang terakhir tadi yang meniup sangkakala meniup yakni trompet itu yang dengannya hidup yang sudah mati. Semuanya di atas kuburan, yang di dalam kuburan semuanya nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah beritakan Israfil meniup Israfil ini meniup sangkakala. Adapun pemberian nama Israfil ini diperselisihkan di antara para ulama. <clears throat> Ada situ hadis ya disebutkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW beliau berdoa, Allahumma Ya Allah Rabu Jibril wa Mikail wa Israfil Robnya Jibril dan Mikail dan Israfil Fatirus samawati wal ard ya Fatirus samawati wal ard yang menciptakan langit-langit dan bumi. Ya Rabbah Jibril wa Mikail wa Israfil. Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil. Ini pemberi nama Israfil ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim ini. Walaupun diperbincangkan ya di sini. Juga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi ya di At-Tadhkirah bahwa itu cuma kalau ulama una ini berkata ulama-ulama kami ya Analadhi yang fi sur wa Israfil israf. semuanya yang meniup sangkakala itu adalah Israfil. Berarti tiga ini sudah namanya ada di dalam ya Al-Qur'an demikian juga sebagian hadis. Tiga inilah pemimpin para malaikat. Kemudian ada lagi nama-namanya seperti Malik yang menunggu neraka. Sungguh dalam surat az ayat yang ke-77. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Ya maliku liyaqdi alayna rohku Wahai Malik, yakni yang menjaga neraka. Untuk memutuskan kepada kami rohku Ini putuskan. Matikan saja. Ini orang-orang di neraka berangan untuk mati saja, sisa terus tidak pernah istirahat. Sehingga mereka mengatakan, yang meminta kepada malaikat Malik yang menjaga neraka untuk matikan saja. Sampai sebagian kiroah disebutkan ya Malik Sudah tidak bisa lagi mengucapkan huruf kafnya itu karena sudah dalam keadaan payah, sudah bisa tidak bisa mengatakan ya malik, udah sudah bisa. Mengatakan ya mali saja. Nah, ini nama yang keempat. Ya ini sengaja kita sebutkan di sini untuk untuk mengetahui nama-nama malaikat itu yang yang sahih. Ya, jadi empat ini ada. Kemudian yang kelima Ridwan itu menjaga surga. Ini tidak ada dalilnya ulama. <clears throat> Adapun kisahnya ada dalam Sahih Bukhari ketika Nabi Ibrahim alaihissalam waktu itu beliau di di dalam surga. Dan di situ ada anak-anak, anak-anak umum, ada anak masuk di situ juga anak-anak musyrik, anak-anak muslim. di sinilah mereka berpendapat para ulama bahwa orang yang mati sebelum balik mereka di surga. Baik anak-anaknya orang-orang apa musyrik. Dalilnya tadi disebutkan. Ya, jadi mereka terlibat Nama ritual sendiri tidak ada dalilnya tapi disebutkan tentang apa ada malaikat yang menjaga surga. Ya, jadi ridwan tidak ada dalil. Kemudian yang keenam dan ketujuh yaitu mungkar nakir. Ya. Demikian juga Harut dan Marut Surah Al-Baqarah 102. Adapun Nabi dan Maruf ada dalam surat Al-Baqarah tadi. Wa unsila 'alal ini bi bi la Harut wa Marut. Ya, disebutkan namanya. <clears throat> Kemudian iya, ini dapat ada 9. Kemudian nomor 10 ada Israel. Disebutkan bahwa Israel ini malakul maut yang mencabut nyawa dengan ain Israel. Tapi ini juga tidak ada dalilnya. Tetapi Nabi menyebutkan ketika Nabi Musa alaihissalam ditanggung oleh malakul maut. Itu aja. Ya. Hadis Abu Hurairah sebagai Imam Muslim. Jadi ada malakul maut tapi kemudian nama ya Israel, maka itu tidak ada dalil. Kemudian disebutkan juga Rakib <clears throat> dan Atid. Ya, itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Qaf atid. Ini bukan nama tapi sifat saja. Ya, sifat malaikat yang mencatat amalan seorang, Rokibun atidun. Sebagian menjadikan ini adalah namanya. Ulah alam. Ya ini yang yang kita ketahui dari dalil-dalil tentang penamaan ini. <clears throat> Mungkar Nakir yang menanya di di alam kubur itu pun juga pemberian namanya diperselisihkan. Ya ini diantara beriman kepada para malaikat. ya <clears throat> ini sudah lewat pembahasannya. Demikian juga ya beriman kepada Allah sudah tadi beriman kepada malaikat. Kemudian waktu tubuh beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja kitab-kitab? Ya Allah sudah turunkan kepada makhluknya. Ya, ya yang kita ketahui Al-Quran Yang termasuk dari mujizat Nabi SAW Demikian juga Taurat <clears throat> Yang diberikan kepada Nabi Musa AS Demikian juga ini Zabur Diberikan kepada Nabi Daud AS <clears throat> demikian di Darah Gedah Wasiliyah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kitab Al-Qutub ya, yaitu jamak dari kitab. Sungguh beliau maksudnya adalah Al-Qutub Al-Munazzalah minas Kitab-kitab yang diturunkan dari langit ala Rasul alaihi alaihi wassalam kepada para rasul-rasul Ali alaihi wassalam. Yang diketahui oleh kita oleh beliau disebutkan di sini bahwa wal ma'lum lana minha yang kita ketahui yang diketahui di sisi kita dari kitab-kitab itu apa itu bisa ditulis sumbu Ibrahim lembaran-lembaran yang diberikan Nabi Ibrahim sumbu Ibrahim wa Musa Allah sebutkan di surat Al-A'la kan jadi yang yang yang disebutkan kita sebutkan ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis sumbu kemudian Taurat alati unsilat ala Musa bil alwah Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Bil Alwahdi, yakni lembaran-lembaran. Ini. Yang kedua, dari suhuf Ibrahim. Ya, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim demikian juga ini Taurat. Yang kedua itu yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian Injil, yang ketiga Injil. Alladzi unzila ala Isa, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian wasabur yang keempat zabur yang diturunkan adalah unzila ala Daud turun kepada Malik kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang kelima Al Quran al Karim al Quran yang mulia yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Lima ini yang yang kita ketahui itu lima. Ya demikian. <clears throat> Ini beriman kepada kitab-kitabnya. Kemudian warusulihi kepada rasul-rasulnya. Ya, rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan jumlah para rasul lebih dari 100 lebih dari 300 orang. Sedangkan jumlah para nabi ya lebih dari 100.000 orang. Kemudian beriman kepada hari akhir ya sudah lewat bahasannya. Kita meyakini bahwa itu adalah akan terjadi Demikian juga setelah itu nanti ada perjalanan-perjalanan panjang yang kita akan tempuh di padang masyar, Ya, demikian juga nanti di sirat. Demikian juga nanti ada hisab. Dan masuk juga hari akhir itu ya sebelumnya, sebelum hari akhir yaitu tentang alam kubur juga kita beriman. Kemudian wal dari khairi wa syarih. Ini takdir yang bagusnya ataupun yang jeleknya wa wamuri, wa murhi, baik yang itu ataupun pahit minallahi taala semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah pernah kita lewat, di sini belum mengulang lagi. Kita baca sekarang dulu.